Ini namanya ilat manat sendiri. Ya. Yang ketiga, api yaitu memahami, menafsirkan hadis atau ayat tidak sesuai dengan pemahaman salah para sahabat, para tabiin dan para tabiin. Menafsirkan ayat atau hadis tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat yang memahami seperti itu. Man salla alaiya wahida sallallahu alaihi bi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Ditafsirkan, ini menunjukkan bolehnya kita bersalawat ya mem dan membuat lafaz salawat sendiri. Sampai di antara mereka ada yang berkata, salawat itu ada belas ribu lafad katanya. belas ribu lafad. Bayangkan. Iya. Ini namanya menafsirkan hadis atau ayat tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Para semua para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada arafna salam alaih, Kami sudah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Fakaifa di alaih. Lalu bagaimana cara bersalawat? Padahal para sahabat bahasa Arabnya, fasih-fasihnya bahasa. Mereka mampu menguntai kalimat yang indah untuk membuat salawat. Tapi mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara bersalawat. Tidak ada para sahabat bikin apa yang disebut dengan sholat badri atau naria atau apa. Tidak ada itu semua dibikin orang-orang belakangannya. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Yang ke kemana? Yang keempat ya yaitu menolak atau eh, menolak hadis-hadis yang sahih dan mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih. Maka siapa yang melakukan empat ini biasanya jatuh kepada di antara salah satu dari empat ini. Hati-hati mas, di zaman sekarang banyak orang bawa dalil, tapi penempatannya tidak tepat. Maka kita harus lihat bagaimana para salafus saleh ya menafsirkan bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lebih-lebih kita hidup di zaman yang penuh dengan per perpecahan dan perselisihan. Semua yadda'i, semuanya mengaku di atas manhaj salaf. Semua mengaku ahli sunnati wal jamaah. Tidak setiap orang yang bawa dalil kita kita benarkan pemahamannya. Kita harus periksa dulu koreksi dan ini butuh kepada juhud kesungguhan kita mencari kebenaran. Sahih. Orang Islam liberal bawa dalil, bawa dalil. Orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya kalau tidak bayat kepada kelompok saya ente kafir, bawa dalil. bawa dalil. Katanya man mata walisa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Tanpa melihat bagaimana praktek para sahabat dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akal Islam ini saja yang bisa sampaikan yang jelas ya bahwasanya mempelajari hadis itu agung. Antum harus semangat mempelajari hadis tadi wallahi ya akhi, kitab-kitab madhab itu kita pelajari sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita memahami hadis tidak lepas dari penjelasan para ulama. Makanya rujuk kepada pendapat para ulama dalam kitab-kitab itu sangat penting sekali. Coba antum merujuk bagaimana pendapat Ibnu Hajar, bagaimana pendapat para ulama dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu pemahaman Anda lurus. Dan Anda pun tidak salah di dalam memahami suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Karena sering kali subhanallah ya sampai ke saya buku-buku sampai di rumah saya itu banyak bahkan buku-buku apa menghujat salah, menghujat salafiyah. Sampai ada buku judulnya SMS SMS apa gitu kontradiksi antara ulama salafi lalu dia menghujat Syekh bin Baz yang katanya apa namanya menyelisih ijma itu ketika Syekh bin Baz menafsirkan hadis ya mayat kalau ditangisi dia akan diadab karena si mayat itu diadab karena tangisan orang yang menangisinya. Syekh bin Baz mengatakan kita imani seperti apa yang ada dalam hadis. Lalu bawakan dia bawakan itu tidak seperti yang dipahami oleh sahabat. Aisyah berkata, maksudnya Rasulullah itu begini, begini, begini. Bahkan dia sudah menyelisi ijma para ulama. Ya subhanallah, setelah kita lah, rujuk ke kitab-kitab para ulama, ketahuan kalau dia itu mengklaim ijma'nya sembarangan. Tidak ada ijma'. Bahkan pendapat jumhur menyelisih dia. Nah, di sini ikhwat, ya, berapa banyak di zaman sekarang orang mengklaim ijma? Dikit-dikit ijma, ijma. Ya, sementara setelah kita lihat ke buku-buku para ulama tidak ada ijma. maka akal Islam azani Allah wa yakum saya ya ingin memberikan motivasi kepada antum akhirnya hatinya ya akhi kita menuntut ilmu ya Allah berusaha kita memahami agama ini secara mendalam memahami hadis Nabi tentunya memahami hadis Nabi jangan otodidak akan tetapi talaki di, di majelis ustadz yang kuat keilmuannya Ustaz Abdul Hakim punya beliau majelis Sahih Bukhari di Kurukut sana. Antum semangat mempelajari hadis Nabi. Iya. sehingga pada waktu itu antum mempunyai malakah kemampuan tentang hadis lebih banyak sehingga antum kuat hujahnya. Makanya kata para ulama, siapa yang menguasai dua ilmu, kawiyat hujatuhu akan kuat hujahnya. Ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Siapa yang menguasai dua ini akan kuat hujahnya. Mau alam, kita buka pertanyaan. Bagaimana apabila ada hadis doib namun maslahatnya besar apa bisa dipakai? Tak dulu maslahatnya menurut siapa? Tidak setiap yang ente klaim itu maslahat bisa benar maslahatnya. Tapi Antum masih ingat kan ayat tentang Arab dan judi? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang Arab dan judi. Kata Allah apa? Katakanlah padanya ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk lihat Arab dan judi itu ada manfaat-manfaat mas disebut dengan manafi bisigoti muntah jumu Kata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, ini menunjukkan manfaatnya bukan cuma satu dua, agak banyak. Tapi apa kata Allah? Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi antum jangan melihat dari sisi manfaatnya aja. Tapi melihat daripada di sana ada kalau hadis doif itu jelas maslahatnya Ya sayang sekali dia tidak memberikan contoh apa contohnya. Akhirnya azami Allah wa yakum. Kalau misalnya itu masalah agama, apa maslahatnya kita mengikuti sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau misalnya ada orang berkata, tapi dengan mengamalkan hadis ini orang jadi khusyuk, itu talbis iblis. Saya ingat sebuah kisah dialog Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan orang-orang sufiah batinnya di zamannya. Disebutkan oleh beliau di jilid sebelah dari Majmu Fatawa. Antum bisa rujuk dialognya Syekhul Islam Taimiyah dengan sufiah batinnya di hadapan khalifah di zaman itu. Setelah Syekhul Islam Taimiyah mematahkan hujah-hujah mereka, habis hujahnya, tidak ada hujah lagi. Apa kata mereka? walakinna nusawwibun nas akan tetapi kamu harus tahu kami sudah berhasil membuat manusia bertaubat banyak orang bertaubat di tangan kami apa kata Syekhul Islam Taimiyah haluhum qabla tatwibikum khairun ya keadaan mereka sebelum kalian jadikan taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian jadikan taubat. Padahal dahulu kata mereka mereka tadi yang tadinya ya apa tukang rampok, mencuri sekarang sudah taubat dengan kami. Apa kata Syekhul Islam? Keadaan mereka sebelum taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian jadikan taubat. Karena dulu ketika mereka masih jadi pencuri, mereka mengakui itu pencuri itu salah, maksiat, sehingga kemungkinan untuk taubat kepada sunnah besar. Tapi setelah kalian jadikan taubat kalian halang-halangi mereka dari sunnah Rasul. Sekarang maslahatnya yang diklaim oleh siapa? Makanya ya sih, ya. Sebuah maslahat itu jangan kemudian kita nafikan adanya mudarat yang lebih besar. Saya pernah bincang-bincang dengan seseorang yang dia mengatakan kan berzikir berjamaah itu maslahatnya banyak menjadikan hati kita ini menangis dan yang lainnya tadi dulu pak sholat dia mengatakan kan sholat tahajud berjamaah bagus maslahatnya bagus apa maslahatnya melatih orang sholat tahajud ya betul pak memang sekilas begitu sholat tahajud berjamaah pengen melatih orang sholat tapi kenyataannya coba lihat. Orang keasikan sholat tahajud berjamaah, sholat sendiri nggak khusyuk. Aduh enakan berjamaah ya katanya. Jadi akhirnya apa? Apa dia tidak paham? Bahwasannya Rasul bersabda, siapa yang membuat contoh yang buruk dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Sampai kemudian, bukan berarti ya akhi azan ya Allah salat tahajud haram, tidak yang kita ingkari salah satu bentuknya membuat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah bahaya. Hadis doi Demikian pula ya akhi karena itu hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Makanya ya, kalau hadis doi itu misalnya maslahatnya besar. Saya nggak tahu contohnya apa, saya nggak tahu. Ya, kalau masalah agama soalnya itu masalah milik Allah. Agama milik Allah. Maka jangan sampai kemudian jatuh kepada kaidah juga. Ada kaidah yang dibikin oleh orang-orang. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Itu loh, hati-hati dikasih dikasih kaidah seperti itu. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Ini kaidah dari mana? Di mana ada yang namanya bid'ah mempersatukan? Ya. Yang kedua orang tidak paham tentang hakikat daripada persatuan dan perpecahan yang hak. Ustaz, sebagian orang berpendapat bahwa dakwah salaf lebih mengutamakan hadis daripada Al-Quran. Apa pendapat kita? Jelas pendapat yang salah. Kenapa? Karena kita mempelajari hadis untuk dalam rangka memahami Al-Qur'an. al tetap kita menghafalkan Quran, membenarkan tajwid kita. Coba lihat para ulama salaf terdahulu. Mereka ya dari kecil dididik untuk hafal Quran dulu. Imam Syafi'i umur 6 tahun hafal Quran. Imam Ahmad, Imam eh, Bukhari dan yang lainnya masih kecil sudah hafal Quran. Tapi mereka pun menjadi para ulama hadis. Maka ini sebuah kesalahan, ya. Jelas kita yang menafsirkan Al-Quran itu dengan empat cara. Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis atau Al-Quran dengan pendapat para sahabat atau Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Ustaz tidakkah dengan membaca sebanyak mungkin hadis membuat fitnah disebabkan kita tidak kita tidak tahu yang sahih atau yang dhaif? Iya kalau kita antum nggak paham kalau antum jelas tahu sahihnya, kita bacakan kepada mereka sebagai dalil-dalil dari pensyariatan manfaat besar. Maka dari itu antum jangan sekali-kali menyampaikan hadis yang antum tidak tahu itu hadis sahih atau bukan. Al-Imam Ibnu Hibban ketika membawakan hadis man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadibun Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan ditampak dipandang bahwa itu dusta, bahwa ahadul kadzibin, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban, "Faman syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih amis min saqim." Siapa yang ya ragu dalam meriwayatkan membawakan hadis tersebut, apakah hadis ini sahih atau dhaif, bahwa dakhilun fi hadzal khabar maka dia masuk dalam hadis tadi. Orang yang masih ragu hadis ini sahih atau dhaif lalu disampaikan juga maka dia masuk termasuk dari khobar tadi. Siapa yang menyampaikan dari hadis dariku sesuatu yang masih diperkirakan itu adalah ya dusta maka dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ya. Oke, kalau begitu jadinya bagaimana? para ulama terdahulu. Ulama tahu dah Al-Hafidh Ibnu Rajab dengan para ulama satu zamannya membaca Sahih Bukhari tiga malam, tiga hari, tiga malam. Eh, Sahih Muslim. Ya sebagai dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu, Hajar, Ibnu, eh, Ibnu Rajab sendiri. Dahulu itu para ulama hadis ya semangatnya luar biasa sampai membacakan Sahih Muslim itu tiga hari tiga malam. Ya, luar biasa. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan tidak setiap ahli hadis itu fakih? Tidak setiap ahli hadis itu fakih. Bagaimana itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya, karena Al Imam di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in membawakan tabakat manusia dalam ilmu tiga tabakat. Tabakat yang pertama para fuqaha. Tabakat yang kedua para hufalul ilmi. Para penghafal ilmu, tapi dia tidak faqih. Hafal banyak tapi tidak faqih. Tabakat yang ketiga tidak faqih, tidak hafal. Dan ini seburuk-buruknya tabakat. Yang paling tinggi tabaqat apa? Fuqaha'ul muhaddisin. Para ahli hadis yang faqih. Ya, banyak seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya, akhi, fikih tanpa hadis pincang. Hadis tanpa fikih pun pincang. Harus dijamak antara keduanya. Ya, makanya pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Al Hasan Asyibani murid daripada Abu Hanifah. Waktu itu ya mereka ingin berbangga siapa guru yang paling hebat. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Malik. Imam Muhammad bin Hasan gurunya siapa? Abu Abu Hanifah. Apa kata Muhammad bin Al Hasan? Ya Syafi'i akhbirni ayyuhuma a'lam. Ya, Syekhu atau Syekhu? Syekhi atau Syekhu? Hai Syafi'i, kabarkan kepada saya. Siapa yang lebih alim, yang lebih faqih, guru saya atau gurumu? Kata Imam Syafi'i, jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan kamu. Apa itu? Siapa yang lebih hafal tentang hadis, guru saya atau gurumu? Yaitu maksudnya guru saya Imam Malik Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Hasan, Malik lebih hafal hadis. Baik. Siapa yang lebih hafal tentang asar para sahabat? Malik atau Abu Hanifah? Ya Malik. Siapa yang lebih hafal, hafal tentang asar para tabi'in? Malik atau Abi Abu Hanifah? Ya Malik. Tinggal sisa satu. Kias sekarang kalau misalnya dikiaskan tidak tahu usulnya bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya udah. Maksudnya Imam Malik lebih unggul dari Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Malik punya usul. Karena punya usul beliau lebih unggul daripada orang yang mau mengkiaskan tapi tidak tahu usul. Lihat Imam Syafi'i memenangkan Imam Malik daripada Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Malik hafalan il hadisnya luar biasa. Sementara Abu Hanifah pengetahuan tentang hadisnya sedikit sekali. Ya, makanya Abu Abu Hanifah disebut dengan ahlur ra'i di zaman itu. Mengapa periwayatan berhenti sampai Imam Bukhari? Enggak, sampai setelahnya. Itu ya sampai abad ke-5 Hijriah. Semenjak itu kemudian tidak diperiksa lagi. Kenapa? Kalau diperiksa sanatnya terlalu panjang, Mas. Yang kedua, bahwa buku-buku para ulama sudah dibukukan. Yang ketiga, kalau pemeriksaan sanat sampai hari ini di zaman ini nggak ada seperti sikonya para ulama dulu. Iya, makanya di zaman sekarang tuh sanat sebatas melestarikan saja. Iya. Antum bahwa sanat saya punya sanat loh. Antum siapa? Kalau di zaman kita sekarang ini matruk semua kali. Doaif semuanya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat para ulama hadis tentang yang hadis? Nah, ini juga harus belajar ilmu mustalah. Syekh Albani mengatakan bahwa menggerak-gerakan itu sahih min, min ziyadati thiqah. Syekh Mukbil mengatakan termasuk syadz. Ah, bagaimana? Ah, di sini kita lihat bagaimana pendapat para ulama mustola. Hakikat daripada mukhalafah itu apa? Menyelisih itu apa? Syekh Albani berkata bahwa menggerak-gerakan tidak bertentangan dengan isyarat. Karena setiap yang menggerak-gerakan pasti berisya, berisyarat sehingga tidak ada mukhalafah di situ. Dan itu yang Insya Allah. Ya. Ini kita harus melihat dari sisi-sisi sana. Bagaimana bantahan yang baik terhadap orang yang menolak hadis ahad tentang akidah? Oh, gampang. Ya, yeah. mudah. Anda katakan kepada dia, Pak, ah, Anda mengatakan hadis hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh dijadikan hujah. Anda yakin tidak? Kalau dia katakan, ya itu keyakinan saya. Akidah Anda, akidah Anda. Baik, kalau begitu Tolong bawakan hadis yang mutawatir yang mengatakan hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu kan akidah dia kan? Akidah dia mengatakan hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Sekarang itu akidah ente. Sekarang ente punya keyakinan akidah itu harus ditetapkan dengan hadis mutawatir, nggak boleh hadis ahad. Saya minta kepada MT satu aja dalil yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Sampai hari ini nggak dapat mereka, nggak dapat. Bahkan kemudian ya yang penulis buku yang apakah berhujah dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan adab kubur yang Syamsuddin Ramadan itu membawakan ya sebuah dalil dari Al-Quran tapi dikat dikat yaitu ayat ya Malahum bihi min ilmin illa tiba adhan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti don dugaan dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Katanya, Padahal mereka ketika membunuh Nabi Isa itu dengan gula batu don, don yang kuat bawain Nabi Isa. Sebab wajahnya persis Nabi Isa. Tapi kemudian Allah ya mencari, mencerca mereka karena mereka menggunakan don yang kuat. Sedangkan hadis ahad itu hanya menghasilkan don yang kuat. Ini menunjukkan katanya bahwasannya apa? Ya, Nabi Isa salatu wassalam apa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah kita jawab coba baca ayat Al-Quran itu dari awal jangan dipotong-potong sebab Allah berfirman sebelumnya persis dalam satu ayat itu juga wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina Sesungguhnya orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu lafi syakkin minhu, betul-betul dalam keraguan. Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti zon dugaan dan mereka tidak membunuh secara yakin. Berkata Imam Syaukani, ini menunjukkan bahwa zon dalam ayat itu bukan zon yang golib, bukan dugaan yang kuat, tapi keraguan. Kan kalau dibacakin ayat ayat itu semuanya gugur mereka. Dalil lagi, bal dalil lagi, bagaikan hakikatnya orang buta lagi nyari tongkat ketemu ular matok sendiri ada dalil mereka mereka tanya tanya sama dia ya apa hukumnya baca doa Allahumma ini a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid karena mereka mengatakan bahwa hadis ahad itu boleh dijadikan hujah dalam hukum. Tapi tidak hujah dalam akidah. Sekarang kita tanya, Pak, hukumnya, ini hukum nih. Apa hukumnya baca ayat itu, apa hadis itu, apa doa tadi? Kalau dia jawab tidak sunnah, dia sudah bertentangan dengan kaidahnya sendiri. Hadis ahad, hujah dalam masalah hukum kalau dia berkata sunnah, kita tanya apa maknanya adab kubur di situ? Bukankah Rasul bersabda ya Allah aku berlindung kepada engkau dari dari adab neraka jahanam dan aku berlindung dari neraka dari adab kubur sementara ente tidak yakin dengan adab kubur dengan klaim bahwa hadisnya ahad apa mungkin Rasulullah berdoa kepada Allah berlindung dari adab kubur sementara Rasulullah tidak yakin ada adab kubur ini namanya menuduh Rasulullah gila kali. Ya akhir orang gila itu berdoa kepada sesuatu padahal dia tidak yakin ada. Gila nggak? Saya berlindung dari kamu dari itu, tapi saya nggak yakin itu nggak ada. Buat apa berlindung kalau begitu? Musibah. Makanya, ya akhi, ya kalau bukan karena kebodohan, kejahilan mereka, penolakan mereka terhadap hadis saat itu bisa sampai jatuh kepada kufur tapi karena mereka ada syubhat ya dan bodoh tentu itu tidak dikatakan demikian wallahu alam dikira cukup Subhanallah. bihamdih syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian ikhwatal Islam kajian kita untuk kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini dari pembahasan tema kunci memahami hadis